Salat beriring salam kepada junjungan alam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memberikan kita jalan menuju surga Allah Subhanahu wa taala yang telah menunjukkan kita seluruh yang dicintai dan diridhoi oleh Allah dan telah melarang kita seluruh hal yang dimurkai dan tidak disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga beliau meninggalkan kita di dalam syariat yang sangat jelas. Beliau memberikan perumpamaan lailuha kana hariha, malamnya bagaikan siang. Begitu jelasnya agama Islam. Sehingga malam pun bagaikan siang, apatah lagi siangnya maka di atas jalan yang terang benderang inilah kita disuruh untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi sungguh pun jalan ini terang benderang kalau jalan ini tidak ditempuh, tidak dipelajari, tidak dilihat maka orang pun tidak bisa membedakan mana jalan yang terang benderang dan mana jalan yang tidak terang benderang. Sehingga banyak orang hidup di dalam kegelapan maksiat dan di dalam kegelapan kesesatan tetapi dia merasa hidup di dalam sesuatu yang terang benderang. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu membimbing kita kepada sunnah Rasulullah SAW jalan yang terang dan benderang yang sesungguhnya. Apatah lagi di akhir zaman ini di mana Rasulullah sendiri yang mengatakan bahwa setiap bertambah zaman, abad, maka abad yang sebelumnya jauh lebih baik. Berarti kita semakin jauh dari Nabi, makin jauh dari zaman kenabian, zaman kita semakin hancur. Apatah lagi setelah hancurnya khilafah Islamiyah, dunia berpindah ke tangan kekuasaan-kekuasaan kufar. Sehingga ada salah seorang guru sejarah yang kita pernah belajar di sana bersama beliau mengatakan bahwa semenjak dunia berpindah ke tangan orang kufar, terutama orang Yahudi, maka dunia ini cepat berubahnya. Dan kemaksiatan itu sangat cepat menyerap di tengah kehidupan masyarakat. Bahkan kata beliau, syaitan belajar dari orang Yahudi. Puluhan tahun, ratusan tahun syaitan menggoda, tidak secanggih orang Yahudi ketika mereka bisa menguasai dunia. Sebuah perumpamaan peristilahan yang sangat bagus dan memang kenyataan seperti itu. 80 tahun dunia ini dipegang oleh orang-orang kufar terutama orang Yahudi, dunia ini hancur berantakan. Islam terkikis habis, bahkan sekarang terbalik Islam yang tertindas. Naudzubillah. Semoga Allah mengembalikan kejayaan Islam. Ikhwani fiddin rahimakumullah. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita masuk kepada bab tahrimul kibri wa bayanuhu. Tahrim, pengharaman al-kibr kesombongan. Wa bayanuhu dan keterangan tentangnya, tentang kesombongan. قال حدثنا محمد بن مثنى ومحمد بن بشار وإبراهيم بن دينار جميعا عن يحيى بن حماد قال ابن المثنى حدثني يحيى بن حماد قال أخبرنا شعبة عن أبان بن تغلب عن فضيل الفقيمي عن إبراهيم النخعي عن علقمة an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Jadi hadis berasal dari Abdullah bin Mas'ud. Dan Imam Muslim meriwayatkan mendapatkan hadis ini dari tiga orang guru. Pertama Muhammad bin Musanna, kemudian dari gurunya yang lain Muhammad bin Bashar, kemudian dari gurunya yang ketiga Ibrahim bin Dinar dua orang guru Imam Muslim ini Muhammad bin Bashar dan Muhammad bin Al-Buthanna ini dua orang ahli hadis di zaman beliau yang bersahabat dekat bersahabat lahir pada tahun yang sama wafat pada tahun yang sama Muhammad bin Muthanna gelar mereka pun sama ini gelarnya Bundar Wa Muhammad bin Bashar gerannya Gundar. Sahabat, dua orang ahli hadis yang bersahabat karib, lahir pada tahun yang sama dan wafat pada tahun yang sama, sama-sama guru Imam Muslim dan Imam Bukhari. Imam Muslim dan Imam Bukhari meriwayatkan dari keduanya. Nah, hadis berasal dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala Nabi bersabda, "La jannata man kana fi qalbihi mithqalu min kibr." Tidak akan masuk surga barang siapa yang di hatinya ada sebesar biji zarah daripada kesombongan. Tidak akan masuk surga orang yang di hatinya ada kesombongan sebesar biji zarah, tidak akan masuk surga. Qala rajulun. Berkata seorang lelaki. Dari kalangan sahabat tentunya. Inna rajula yuhibbu an yakuna thawbuhu hasanan. Sesungguhnya terkadang seseorang ingin bajunya bagus, cantik. Wa na'luhu hasanan. Dia juga ingin sendalnya bagus, cantik. Qala Rasulullah SAW bersabda, Inna Allah jamilun yuhibbul jamal. Sesungguhnya Allah itu jamil, indah, bagus. Yuhibbul jamal, mencintai keindahan. Al-kibru batarul haqqi. Kesombongan itu adalah menolak kebenaran. Wa ghamtun nas dan melecehkan manusia. Menghinakan manusia. Ikhwani din yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mari kita mulai dari awal Rasulullah berkata, "La yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibr." Tidak akan masuk surga orang yang di hatinya ada sebesar biji darah, sebesar biji sawi daripada kesombongan. Yang mana kesombongan itu diterangkan oleh Rasulullah. Kesombongan yang dimaksud di sini adalah batorul hak menolak kebenaran. Kemudian setelah menolak kebenaran ghamtun nas, dihinakan orang yang membawa kebenaran tersebut. Orang yang di hatinya ada kesombongan yang seperti ini, Rasulullah katakan tidak masuk surga. Timbul pertanyaan. Tidak masuk surga yang seperti apa? Kan begitu? Tidak masuk surga ditakwilkan, ditafsirkan oleh para ulama dengan beberapa tafsiran. Tidak masuk surga di sini maksudnya ditafsirkan dengan beberapa tafsiran. Pertama, mereka katakan tidak masuk surga di sini maksudnya sombong daripada keimanan. Maksudnya sombong untuk menjadi orang yang beriman. Kenapa ditakwilkan oleh para ulama? Kenapa ditafsirkan? Karena kita semua menyadari terkadang ya kita tahu benar tapi kita sulit mengikuti. Ini bukan suatu tindakan yang mengeluarkan orang dari agama Islam sehingga membuat dia tidak berhak untuk masuk surga, kan begitu. Ini adalah bagian daripada maksiat. Kita sudah sadar oh itu benar yang disampaikan oleh dia, tapi kita nggak mau mengikuti. Ada orang-orang yang seperti itu. Mudah-mudahan kita bukan bagian daripada mereka. Ada orang yang sudah melihat kebenaran, tapi tidak mau tunduk kepada kebenaran yang datang daripada orang lain. Ya. Ini maksiat. Oleh karena itu, maksiat tidak mungkin membuat orang kekal di neraka sehingga dia tidak masuk surga untuk selama-lamanya. Oleh karena itu ulama kita memberikan tafsiran maknanya sombong untuk beriman. Artinya begitu dia kafir, kufur, Orang datang untuk mengajak kepada keimanan. Mungkinkah dia Rasul? Ataukah dia para ulama? Ataukah dia tolabun ilm? Ataukah orang muslim tetangganya datang mengajak keimanan? Sombong untuk mengikuti keimanan. Akhirnya dia wafat dalam keadaan kafir. Begitu sebahagian mentafsirkan. Sebahagian lagi mengatakan tidak akan masuk surga orang yang di hatinya ada sebesar biji sawi daripada kesombongan. Artinya, Orang yang akan masuk surga tidak akan pernah di hatinya ada lagi kesombongan. Sebagian mentafsirkan seperti itu. Saya ulangi, tidak akan ada orang masuk surga ketika masuk surga itu di hatinya masih ada kesombongan. Begitu sebagian mentafsirkan maknanya. Karena memang ada ayat di dalam Al-Qur'an yang menerangkan wa naza'na ma fi ma min ghillin. Penduduk surga itu kami sudah cabut dari hatinya kesombongan. Tidak ada lagi kesombongan. Tidak ada lagi dengki, tidak lagi hiri hati kepada orang lain. Melihat yang lebih daripada dia lalu dia iri segala macam tidak ada di sorga. Oleh karena itu sebagian membawakan makna hadis ini ke sini. Imam Nawawi berkata, sebenarnya tidak perlu sejauh itu. Saya lebih setuju untuk tidak sejauh itu kata Imam Nawawi. Kenapa? Karena hadis ini menyuruh atau memperingatkan orang-orang yang menolak kebenaran sebesar apapun kebenaran yang dia tolak itu. Jadi tidak harus larinya kepada keimanan. Karena kan ini berhubungan dengan masuk surga atau tidak masuk surga ini. Ya, berhubungan dengan masuk surga atau tidak masuk surga. Oleh para itu para ulama sebagaimana yang biasanya maksiat dilarikan kepada hal-hal yang yang bertentangan dengan keimanan yang seperti ini yang berhubungan dengan tidak masuk surga itu berhubungan dengan yang berlawanan dengan tauhid, yang berlawanan dengan iman, kekufuran. Makanya dilarikan kepada hal-hal yang seperti ini. Kata Imam Nawawi tidak perlu sejauh itu. Kenapa? Karena pada dasarnya hadis ini melarang untuk menolak kebenaran sebesar apapun kebenaran itu datang. Sebagaimana kita lihat hadis ini umum tidak akan masuk surga orang yang menolak kebenaran karena kesombongan. Kebenaran apapun. Tentang orang misalnya menerangkan ini sunnah. Yang seperti ini sunnah. Ini hadisnya. Begini, begini. Kita sudah tahu itu kebenaran. Ditolak. Ini juga bahagian daripada hadis ini. Ini juga bahagian daripada hadis ini. Sama juga dengan yang tadi juga. Orang yang muslim datang ke orang kafir. Lalu orang kafir menolak juga bahagian daripada itu. Jadi hadis lebih umum daripada maksud. Oleh karena itu Imam Nawawi mengatakan saya lebih setuju pendapat Imam Al-Qadhi Iyad bahwa la yadkhulul jannata duna mujazatin. Orang yang menolak kesombongan tidak akan masuk surga sebelum dibalas. Sebelum diberikan balasan atas kesalahannya ini menolak kebenaran. Atau atau boleh ditakwilkan yang kedua kata Imam Nawawi, dia tidak akan masuk surga bersama orang-orang yang bertakwa yang awal masuk surga. Dari qadiyat. Dia tidak masuk surga di awal orang-orang orang bertakwa yang awal masuk surga, tidak tidak masuk di sana rombongan orang-orang yang pernah menolak kebenaran dengan dasar kesombongan. Itu makna tidak masuk surga di dalam hadis ini. Kemudian ada yang bertanya. Di dalam keterangan dikatakan beliau bernama Malik bin Mirarah. Yang bertanya ini radhiyallahu anhu. Ketika dikatakan tidak masuk surga orang yang di hatinya ada kesombongan. Malik bin Mirarah bertanya bagaimana ada orang yang senang pakaiannya bagus. Ada orang yang senang sendalnya bagus. Dipahami kesombongan di sini maksudnya adalah sombong mempertontonkan kehebatan, mempertontonkan kekayaan, mempertontonkan sesuatu yang lebih sehingga kita sombong dalam makna yang seperti ini. Meninggi begitu. Rasulullah balas ketika Rasulullah ditanya seperti itu bagaimana keadaannya orang terkadang pengen bagus dan itu juga bisa tempat masuknya Kesombongan, sombong dengan apa yang ada dengan kita. Tetapi Rasulullah menjawab innallaha jamilun yuhibbul jamal. Allah Subhanahu wa taala indah, bagus dan menyukai keindahan dan sesuatu yang bagus. Artinya, itu bukan bahagian, artinya itu adalah bukan itulah ciri kesombongan bukan itu. Boleh orang berpakaian bagus, boleh orang bersendal bagus, boleh orang boleh. Tapi bukan itu yang diinginkan oleh Rasulullah SAW. Dan memang ingin tinggi di permukaan bumi, ingin disanjung, ingin dikedepankan, ingin dipuji, dia apa, ini sebuah sifat yang tidak boleh. Sebuah sifat yang dilarang dalam agama Islam. Ingin senang dipuji, senang disanjung itu tidak boleh. Tetapi orang yang berpakaian bagus, orang yang bersendal bagus bukan berarti merupakan sebuah indikasi dia ingin dipuji. Orang yang berpakaian bagus, bersendal bagus bukan merupakan sebuah indikasi dia ingin di, dipuji. Sahih, ketika dia berpakaian bagus, ketika dia berbaju bagus, ketika menampilkan mobil mewahnya, dia ingin dipuji orang, ini sebuah tindakan salah. Karena Allah tidak suka orang-orang yang ingin tinggi di permukaan bumi. Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, tilka darul akhiratu naj'aluha lil ladina la yuriduna 'uluwan fil ardi itulah hari akhirat itulah hari akhirat yang kami jadikan untuk orang-orang yang tidak mau ditinggikan di permukaan bumi tidak mau disanjung-sanjung orang-orang tawadhu kepada Allah Subhanahu wa taala yang sering kita sebut dengan rendah hati tawadhu dah tawadhu tidak identik dengan kumuh. Perlu diketahui. Makanya di sini Rasulullah imbali dengan innallaha jamilun. Tawadhu tidak ada identik dengan kumuh. Kumuh lain, tawadhu lain. Maka sering orang ada orang sebagian memahami tawadhu itu ya pakaian yang ya bukan apa adanya. Kalau apa adanya benar gitu. Ya tidak disetrika, kalau disetrika eh, itu udah sombong itu segala macam. Salah. Enggak benar. Nah, tidak. Tidak seperti itu. Bahkan sebagian para sahabat terkenal orangnya rapi seperti Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Ya, kalau memang tidak ada pakaian kecuali yang ada sekarang ini tampil dengan rapi yang apa adanya itu benar. Tetapi bukan berarti tawadu identik dengan kumuh. Tidak benar. Bahkan Rasulullah mengatakan ya Allah jamin Allah itu indah dan mencintai keindahan. karena ada sebagian yang berpendapat seperti itu, tidak boleh begini, tidak boleh berpakaian bagus, tidak boleh. Tapi itu salah, tidak harus seperti itu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memang ketika beliau mendapatkan harta, beliau lebih mengedepankan fakir miskin, beliau lebih mengedepankan janda-janda, beliau lebih mengedepankan infak di jalan Allah Subhanahu wa taala dibanding menyimpannya, lalu menikmatinya, beliau lebih mendepankan Itu benar dan itu yang paling afdol pada dasarnya. Tetapi bukan tidak boleh kita simpan, kita nikmati, selagi itu halal karena tidak ada larangan sama sekali. Tetapi tetap tidak bisa kita ingkari yang paling afdol itu adalah berikan. Karena inilah yang akan kita nikmati di akhirat kelak. Inilah yang harta kita yang sesungguhnya. Ya. Jadi akhirat Allah jadikan untuk orang-orang yang yang rendah hati, bukan untuk orang-orang yang ingin tinggi di permukaan bumi. Orang yang ingin tinggi di permukaan bumi Allah hinakan. Dan sebaliknya, orang yang merendah di permukaan bumi Allah angkat. Firaun la'natullahi alaih ketika menolak kebenaran dan menghinakan Nabi Musa dan Bani Israel Allah katakan di dalam Al-Quran wajahadu biha wastaiqanatha anfusuhum zulman wa ulwa Dia dan kaumnya, Fir'aun dan kaumnya, di dalamnya ada Qarun, di dalamnya ada Haman, dan pengikut-pengikutnya, jahadu biha. Mereka mengingkari kebenaran yang datang dibawa oleh Nabi Musa. Wastaiqanatha anfusuhum. Sebenarnya hati mereka menerima. Untuk apa? Zulman. Untuk membuat kezaliman di permukaan bumi, Menzalimi orang yang benar, wa'uluan untuk tinggi. Dia mau tinggi, mau ditinggikan. Haus ketinggian. Haus puji. Ya, haus pujian orang. Ingin tinggi, dihinakan orang ini. Oleh karena itu, dia tidak punya jalan lain untuk tinggi selain menghinakan orang yang membawa kebenaran di hadapannya. Karena kalau dia terima kebenaran, dia akan rendah. Begitu. Ini berhubungan. Ini sangat berhubungan. Ketika dia ingin tinggi, dia tidak mau kebenaran itu datang. Karena kebenaran datang dia merasa hina. Lalu dia rendahkan orang itu. Karena dia yang tinggi. Dia ingin ketinggian. Orang yang seperti ini Allah hinakan. Bahkan sampai sekarang namanya dikekalkan di dalam kehinaan, di bawah kehinaan. Fir'aun laknatullahi alaih. Begitu juga dengan Abdullah bin Ubay bin Salul. Gembong munafik. Dari sini juga dia berangkatnya dari dari kibr, patarul haq. Karena ketika Rasulullah SAW hijrah dari Mekah menuju Madinah, dia sudah akan dinobatkan sebagai pemimpin kaumnya. Dia sudah akan dinobatkan sebagai pemimpin kaum dan itu sebuah ketinggian yang dicari oleh orang-orang yang ingin dipuji, orang yang ingin berada di atas. Begitu kaumnya banyak yang pindah ke agama Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad datang semuanya. Nabi Muhammad tidak ingin di, sebenarnya tidak tidak itu yang orientasi Nabi Muhammad tapi Allah tinggikan dia Allah jadikan Nabi Muhammad SAW sebagai pemimpin kaum muslimin dunia dan akhirat dan ini membuat jengkel Abdullah bin Ubay bin Salul ya, akhirnya dia pura-pura menjadi orang Islam supaya aman darahnya aman hartanya dia bisa hidup bersama Muhammad tapi batinnya tidak mau menerima. Jadilah dia gembong munafikin dan namanya dikenal sekarang ini di dalam kehinaan, di bawah kehinaan lagi. Sebaliknya, sebaliknya Rasulullah bersabda, "Man tawadhu'a lillahi rafa'ah." Barang siapa yang tawadhu' karena Allah, Allah akan angkat. Beginilah Allah selalu membalas sesuatu sesuai dengan amalan. Mau tinggi, Allah hancurkan ke bawah. Merendah, karena Allah, Allah angkat. Oleh karena itu sifat tawadu sifat para ulama. Dan para ulama adalah orang-orang yang Allah tinggikan. Tawadu adalah sifat para ulama. Dan para ulama adalah orang-orang yang ditinggikan oleh Allah. Yarfa'ullahu alladhina amanu minkum. Walladhina utul ilma darajat. Mereka sebaik-baik manusia. Di dalam Al-Quran ya ulaika khairul bariyah mereka adalah sebaik-baik manusia siapa mereka dzalika liman khasyya rabbah mereka adalah orang-orang yang khasyah yang takut kepada Robnya. siapa orang yang takut kepada Robnya? innama yakhsyallaha min ibadihi ulama orang yang takut kepada Allah khasyah kepada Allah adalah para ulama Allah tinggikan Allah jadikan mereka pewaris para nabi kenapa karena sifat tawadhu karena sifat tawadhu jadi boleh orang tampil bagus, tetapi hatinya tidak ingin dengan kebagusannya ingin dipuji orang, ingin dianu sanjung orang tidak. Tapi memang yang lebih afdol adalah apa adanya, seadanya, walaupun tidak tidak bagus ya begini ada kita ya tampil dengan apa adanya, tapi tidak identik dengan kekumuhan, tidak identik dengan tidak harus disetrika, tidak boleh tidak disetrika, tidak sampai kepada hal-hal yang seperti itu. Wah subhanallah, ini kita lihat dengan nyata di dalam kehidupan. Sebentar kita bertemu memang, tapi kelihatan di Syekh Abdul Aziz bin Bas dan Syekh Ibnu Utsaimin, mereka tampil apa adanya. Wallahi saya saya katakan, mungkin baju jubah yang saya pakai ketika saya melihat memandang mereka bertemu dengan mereka ya, baju yang saya pakai lebih mahal daripada baju yang beliau pakai. Saya saksikan sendiri. Beliau pakai baju baju gimana ya? Kalau mungkin kalau orang Saudi yang yang sekaliber mereka ketenarannya itu mungkin tidak tidak akan mau pakai baju-baju yang seperti ini begitulah bisa kita katakan tidak akan mau pakai baju-baju yang tapi itu tetap dipakai oleh mereka-mereka ini karena mereka memang mereka itu hidup apa adanya bukan berarti itu di saat-saat bertemu dengan raja harus seperti itu juga tidak ya terkadang kita juga di saat-saat ada acara-acara penting mereka pakai baju bagus ya tapi suatu saat mereka kita lihat memakai baju-baju yang yang sangat sederhana sekali yang mungkin baju seorang pendatang, seorang yang bekerja di sana jauh lebih mahal daripada baju yang mereka pakai. Nah, ini pernah saya pernah alhamdulillah pernah bertemu sekali bersama Ibnu Bas rahimahullah dan beberapa kali bersama Syekh Utsaimin dan ketika memang bertemu dengan si Ibnu Bas itu memang saya sendiri loh saya apa nggak kemahalan beli baju gitu <laughs> saya ini saja beli bajunya yang seperti itu ya seperti itu tapi bukan berarti Bukan berarti yang tadi ya. Bukan berarti tidak boleh. Banyak para ulama, para para masyaikh yang pakai baju bagus gitu. Termasuk juga kita temukan ini pada guru kita Asy Abdul Muhsin Al-Abbad tidak tidak setiap tampil itu beliau baju beliau bagus terus enggak. Biasa-biasa saja bahkan baju yang mungkin di kalangan orang Saudi sudah sudah dianggap baju bekas segala macam gitu ya. Tetap beliau kadang-kadang beliau pakai di dalam ketika belajar hadis itu. Kita lihat akhlaknya para ulama itu. Ya kadang-kadang mereka beli baju bagus gitu ya. Kadang-kadang beliau pakai baju apa adanya. Apa adanya bukan berarti kotor, bukan berarti jorok, tapi ya rasa-rasanya kok sekaliber beliau, setenar beliau, seorang pernah menjadi wakil rektor di Jamiah Islamiyah, seorang ulama yang dikenal segala macam, rasanya kok nggak pantas lagi pakai baju itu. Tetap beliau pakai baju yang seperti itu gitu. Itulah para ulama yang tidak pernah menjadikan dunia menguasai batin mereka, tetap tampil apa adanya dan di sini ada beberapa hal lagi yang kita sampaikan bahwa dalam hadis ini ada innallaha jamilun yuhibbul jamal. Allah Subhanahu wa taala jamil. Ulama berbeda pendapat apakah jamil ini bisa dimasukkan ke dalam asmaullah atau tidak. Apakah jamil bisa dimasukkan ke dalam nama Allah atau tidak? Apakah ini sekedar pemberitahuan dari Nabi sebagai khabar saja? Sebagai khabar saja bahwa Allah itu jamil, Allah itu orang yang punya keindahan. Allah indah, nam. Oleh karena itulah seluruh yang Allah syariatkan semuanya bagus. Tidak ada yang tidak bagus. Seluruh yang Allah syariatkan itu bagus dan bisa dipakai di zaman apapun, di bangsa manapun. Coba lihat. Syariat Allah Subhanahu wa taala bisa diterapkan di zaman apapun dan di generasi apapun. Allah menyuruh yang bagus, menyuruh kita melaksanakan yang bagus-bagus, yang indah-indah dan meninggalkan seluruh yang bertentangan dengan yang ini. Tapi di sini permasalahannya ilmiah, ya. apakah ini masuk ke dalam salah satu nama Allah atau tidak begitu. Sebagian besar para ulama mengatakan ini hanya dalam bentuk khabar. Dalam bentuk khabar. Khabar memberikan berita bahwa Allah itu adalah bagus. Jadi tidak dimasukkan ke dalam Asmaul Husna. Tidak dimasukkan ke dalam Asmaul Husna walaupun sebagian para ulama memasukkannya ke dalam Asmaul Husna. Ikhwani yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya rasa begitu saja dulu yang di hadis ini kita pindah kepada hadis yang berikutnya. Hadis masih berasal dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yadkhulun nar ahadun fi qalbihi mithqalu habbati khardalin min iman. Tidak akan masuk neraka tidak akan masuk neraka seseorang yang di hatinya ada sebesar biji darah, biji sawi daripada keimanan. Tidak akan masuk neraka kata Rasulullah SAW. Wala yadkhulul jannah ahadun fi qalbihi mithqalu habbati khardalin min kibriya dan tidak akan masuk surga seseorang yang di hatinya ada sebesar biji zarrah sebesar biji khardal daripada kesombongan tadi sudah kita bahas masalah kesombongan tinggal lagi sepenggal yang pertama tidak akan masuk neraka orang yang di hatinya ada sebesar biji zarrah daripada keimanan. Orang yang di hatinya ada keimanan sebesar biji darah pun Rasulullah jamin tidak akan masuk neraka. Tidak masuk neraka seperti apa? Jelas tidak akan masuk neraka untuk selama-lamanya. Maksud tidak masuk neraka di sini adalah para ulama sepakat memaknakannya adalah tidak masuk neraka untuk kekal di dalamnya, tidak. Tetapi bisa saja orang yang di dalam hatinya ada keimanan bahkan lebih besar daripada biji kardal atau biji sawi ya bisa saja masuk neraka untuk dikikis dulu dosa-dosa yang dia lakukan kesalahan-kesalahan yang pernah dia buat di permukaan bumi demi setelah dia dan bersih baru diangkat lagi ke surga dimandikan di dalam sebuah sungai lalu dimasukkan lagi ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Jabir bin Abdullah Ya, pada suatu saat Allah akan angkat orang-orang dari setelah seluruh ahli neraka masuk yang masuk neraka masuk neraka, yang surga masuk surga, Allah perintahkan malaikat untuk mengangkat orang-orang yang di dalam hatinya ada keimanan, diangkat. Malaikat-malaikat penjaga-penjaga neraka mengangkat, diangkat lagi dan dimasukkan ke dalam surga Allah dan ini akidah kita. Akidah ahlu Sunnah wal Jamaah yang berseberangan dengan akidah Khawarij. Yang berseberangan dengan akidah Khawarij. Khawarij meyakini orang yang sudah masuk neraka mustahil untuk keluar dari neraka Allah. Padahal ada hadis yang jelas. Dan orang-orang yang seperti ini di dalam ilmu akidah dinamakan jahannamiyun. Orang-orang yang mantan masuk neraka jahannam. Ya. Tetapi karena mungkin tidak membaca hadis Rasulullah SAW secara detail, maka mereka meyakini orang yang masuk neraka selama-lamanya mustahil untuk keluar. Mereka berdalil dengan memang dengan Al-Qur'an, berdalil mereka dengan Al-Qur'an. Mereka katakan lihat firman Allah Subhanahu wa taala, "Innaka man tudkhilin nar faqad Sesungguhnya barang siapa yang kau masukkan ke dalam neraka, pasti engkau telah menghinakan dia. Lihat, Allah sudah hinakan. Tidak akan mungkin Allah muliakan lagi. Ya itulah maksudnya. Kalau sudah Allah hinakan, masuk neraka, tidak akan mungkin Allah muliakan lagi. Ini jelas Allah hinakan. Siapa saja yang kau masukkan neraka, engkau akan hinakan. Kalau kita memahaminya dia masuk surga lagi, berarti Allah salah dong mengatakan Allah telah hinakan. Berarti Allah hinakan dan Allah muliakan lagi. Tidak benar pemahaman ini kata mereka. Diambil ayat yang lain menerangkan bahwasanya wa ammal ladina fa ma'wahumun nar kullama aradu ayakhruju minha u'idu fiha. Sesungguhnya orang-orang yang fasik tempat mereka di neraka dalam surat hamim sajadah tempat mereka di neraka setiap mereka mau keluar mereka dikembalikan lagi ke dalamnya setiap mereka mau keluar dibalikkan lagi ke dalamnya lihat Al-Qur'an kata mereka ini karena kedangkalan ilmu orang-orang khawarij sehingga mereka meyakini orang yang sudah masuk neraka kekal selama-lamanya di sana tidak akan pernah keluar dari neraka Allah Subhanahu wa taala dan ini pemahaman yang salah. Orang yang kekal di neraka Allah hanya orang-orang yang mati dalam kekafiran atau mati dengan membawa dosa syirik karena Allah Subhanahu wa taala sudah berfirman innallaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna liman yasha jadi yang hanya kekal di neraka Allah adalah orang-orang yang kafir atau orang-orang yang wafat membawa dosa syirik hanya itu yang kekal di neraka Allah selainnya akan masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala walaupun naudzubillah min dzalik harus singgah dulu neraka Allah untuk mempertanggungjawabkan dan membakar dosa-dosa yang pernah dia lakukan di permukaan bumi. Itulah akidah sunnah wal Jamaah yang hak, yang jelas tertera di dalam nas-nas Al-Qur'an dan nas hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang Khawarij mengatakan orang yang sudah melakukan dosa besar neraka untuk selama-lamanya. Begitu juga dengan Mu'tazilah, bukan Khawarij saja. Begitu juga dengan Mu'tazilah. Mu'tazilah juga seperti itu. Mereka mengekalkan di dunia. Cuman perbedaannya antara kedua ini, kalau khawarij begitu melakukan dosa besar langsung distempel kafir. Langsung distempel kafir di dunia, di dunia ini. Kalau khawarij di dunia langsung kafir. Orang berbuat dosa besar, ada orang berzina, kafir langsung. Di akhirat kekal selamanya di neraka Allah. Mu'tazilah tidak. Dia beriman juga, berbuat maksiat juga, manzilatun baina manzilatain. Satu tempat di antara dua tempat, di tengah-tengah dia. Tidak mukmin, tidak kafir. Ya pokoknya di tengah. Waktu di dunia, di akhiratnya tetap sama dengan orang khawarij, kekal di neraka Allah. Jadi untuk akhiratnya mereka akidahnya sama, cuman untuk di dunianya berbeda antara khawarij dengan mu'tazilah. Mu'tazilah punya kaidah khusus manzilatun baina manzilatin, satu tempat di antara dua tempat. Jadi satu tempat di antara keimanan dan di antara kekafiran, satu tempat di antara penduduk surga dan penduduk neraka di dunia, untuk hukum di dunia tapi. Tapi kalau untuk di akhirat sama-sama keduanya mengatakan kafir dan akan masuk kekal di neraka Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini adalah kira akidah halus sunnah wal Jamaah yang hanya masuk neraka Allah kekal selama-lamanya ima kafir atau wafat dengan membawa dosa syirik. Oleh karena itu memang para nabi dan para rasul adalah orang yang memang mengikis dosa syirik karena itulah dosa yang paling berbahaya sebagaimana yang sering kita bicarakan dalam pertemuan sebelum ini. Khanifiddin rahimakumullah. Selesai hadis. Ada satu hadis yang maknanya sama. La yadkhul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibr. Masih sama dengan hadis yang pertama. Cuman dalam sanad, dalam sanad ya hadis yang kedua, di sini ada tiga orang tabi'in saling meriwayatkan. Saling meriwayatkan ya. Kita bacakan. Imam Muslim meriwayatkan hadis ini haddatsana min Jab ibn harith At-Tamimi wa Suwaid bin Sa'id kilahuma an Ali bin mushir Qala min Jab ibn Ibnu Anil A'mash ini tabi'in. A'mash Sulaiman bin Mihran. A'mash tabi'in. An Ibrahim An-Nakhai meriwayatkan dari Ibrahim An-Nakhai tabi'in. An Alqamah tabi'in. Jadi tiga orang A'mash, Ibrahim An-Nakhai, Alqamah ini Tiga orang tabi'in saling meriwayatkan hadis. Jadi generasi mereka itu saling belajar. Ya, tidak hanya belajar dengan para sahabat saja, tapi juga belajar dengan yang selevel dengan mereka. Bahkan belajar dari murid. Imam Bukhari belajar dari Imam Nasai. Padahal Imam Nasai juga adalah murid daripada Imam Bukhari. Cuman terkadang gitulah para ulama. Ya, sebagaimana yang sering dikatakan bahwa sebuah permisalan al-haqqu dhalatul mu'min. Kebenaran adalah barang yang hilang dari seorang muslim, dari seorang yang beriman. Al-haqqu dhalatul mu'min. Kebenaran adalah bagaikan sebuah barang yang hilang. Kita kalau kehilangan barang apa yang kita lakukan? Cari terus cari cari cari. Dapat pasti ambil, nggak mungkin udah dapat buang lagi nggak mungkin. Itu sifat yang mustahil kalau bagi kita kehilangan barang gitu ya. Kita pasti cari dapat udah ambil, pegang erat-erat gitu. Itulah perumpamaan yang dibuat oleh para ulama kita. Kebenaran adalah bagaikan barang yang hilang untuk seorang mukmin. Dia pasti akan mencari terus, begitu dapat dia akan pegang erat dan tidak mau lepaskan lagi. Sehingga para ulama kita meriwayatkan yang lain dari yang lain. Ibrahim An-Nakhai seorang tabi'in yang dari beliau kaum muslimin belajar sebuah kaidah di dalam ilmu usul. Adalah sebuah kaidah yang yang beliau yang memasyurkan dan beliau yang menampilkan kaidah itu pertama kali sehingga di kalangan sekarang masyur Kaidah itu adalah mala nafsalahu sa'ilah. La yunajjisul ma idza waqa'a fihi. Mala nafsalahu sa'ilah. Mala nafsalahu sa'ilah la yunajjisul ma idza waqa'a fihi. Sebuah benda atau makhluk atau binatang yang darahnya tidak mengalir itu kalau mati di dalam air air itu tidak akan najis yalla yunajjisul ma idza mata fihi binatang yang tidak ada darah mengalir di badannya masuk ke dalam air mati di dalamnya tidak akan membuat air itu najis tidak akan membuat air itu najis. Silakan. Ya, kita mau minum nih. Ternyata di gelas kita ada semut yang mati misalnya. Saya ambil buang semut, buang, minum. Karena ini tidak menajiskan air sama sekali. Ini kaidah ini diambil dari Ibrahim An-Nakhai. Beliau yang pertama kali mengucapkan kata-kata ini dan bersebar hingga akhir zaman sekarang ini. Itu beliau ambil, Ibrahim Nakhai mengambil kaidah ini dari hadis Zubab. Hadis Az-Zubab. Hadis masalah lalat. Lalat perintah agama kalau masuk ke dalam air benamkan dulu baru buang. Karena satu sayapnya membawa penyakit, satu sayapnya membawa membawa obat. Begitu hadis Rasulullah SAW. Dan saya katakan, demi Allah kalau dibuat penelitian secara sains dan teknologi, ini akan terbukti. Karena ini hadisnya sahih, meskipun diingkari oleh orang-orang yang banyak menuhankan pikiran mereka dan rasio mereka. Mengatakan ini jorok dan segala macam. Tetapi ini hadis Nabi dan ini hadis ini sahih dan pasti ada. Itu keyakinan kita. Ya kalau ada sekarang dokter yang laboratoriumnya lengkap, meneliti dan mentelah ini dia pasti temukan salah satu sayapnya membawa obat, salah satu membawa penyakit dan salah satu sayapnya membawa membawa obat. Imam Ibrahim An-Nakhai mengatakan, seandainya ini air air panas kita masukkan lalat jatuh lalat dalamnya dikenal dari kaidahnya Imam Ibrahim An-Nakhai seorang tabi'in. di nalar mereka jauh subhanallah sehingga menciptakan sebuah kaidah-kaidah yang bermakna. Khonifidin rahimakumullah Kita rasa sekian materi kita pada hari ini Kita tutup majlis pertama ini Subhanakallahumma bihamdik Asyadu an la ilaha illa anta astaghfirullah Walhamdulillahi rabbil alamin Innalhamdulillah Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh Wa na'udhu billahi min syururi anfusina Wa min sayyiaati a'malina Man yahdihillahu falamudillalah Wa man yudlil falahadiyalah أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين سلم تسليما مزيدا وبعد إخواني في الدين رحمكم الله جميعا صفات sombong tidak akan membuat kita jadi orang hebat Bahkan sifat sombong malah akan menghinakan kita. Tidak ada manusia di permukaan bumi ini yang senang kepada orang yang sombong. Apatah lagi Allah subhanahu wa ta'ala. Satu-satunya yang berhak sombong adalah Allah. Makanya salah satu sifat Allah adalah kibriya. Walahul kibriya ufis samawati wal ardh. Dialah yang mempunyai kesombongan yang ada di langit dan yang ada di bumi ini hanya dia yang mempunyai kesombongan. Karena Allah yang berhak untuk sombong. Gak ada yang berhak sombong selain Allah. Oleh karena itu, Allah benci kepada orang-orang yang mengambil sifat Allah ini. Sementara dia tidak berhak untuk itu. Di antara orang-orang yang sombong yang Allah ceritakan di dalam Al-Quran adalah Qarun. Allah ceritakan itu di dalam surat Al-Qasas. Bahwa orang ini betul-betul sombong karena dia memiliki kekayaan yang luar biasa mempunyai harta yang melimpah ruah sehingga jangankan hartanya kunci gudangnya kalau dikumpulkan saja tidak sanggup diangkat oleh beberapa orang yang mempunyai kekuatan lebih extra power tetapi dia mengatakan ini bukan rahmat Allah, ini bukan karunia Allah, tapi dia katakan qala innama utituhu ala ilmin indi. Semuanya diberikan kepada saya karena ilmu yang saya miliki. Karena saya hebat. Karena saya mempunyai ilmu ekonomi, ilmu itu dan segala macam ya. Karena saya ahli dalam ini dan segala macam, makanya saya bisa seperti ini. Ini kesombongan Korun. Sehingga suatu hari kesombongannya menuntun dia untuk membanggakan kekayaannya. Allah gambarkan, "Fakharaja ala qaumihi fi zinatihi" Qala alladziina yuriduna al-hayata dunya ya laytalana mitla ma'utiya qarun. Maka dia keluar atau menampilkan dirinya kepada kaumnya di dalam perhiasannya, dia buat arak-arakan, dia buat sebuah parade, dia buat sebuah iring-iringan, pertontonkan kekayaan. Sehingga orang-orang berkata, "Waduh, andai kita mendapatkan apa yang telah didapatkan oleh Korun tetapi apa yang terjadi? Fakasafna bihi wa bidarihil ard. Kami benamkan dia dan seluruh harta bendanya dan seluruh kekayaannya dibenamkan di permukaan bumi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka cerita yang Allah nukilkan di dalam surat Al-Qasas ini juga merupakan berupa bukti nyata kepada kita bahwa Allah sangat benci kepada orang-orang yang memiliki sifat ini. Ikhwani fiddin rahimakumullah. Sekian mukaddimah kita di awal ini. silahkan kalau ada pertanyaan yang ingin ditanyakan. Ya. Hampir seluruh kitab yang berbicara tentang Khawarij, hampir seluruh kitab akidah yang membahas masalah firqah termasuk dalamnya Khawarij mengatakan akidah mereka seperti itu. Dari keyakinan mereka. Dari dialog-dialog bersama mereka, dari dari muasyarah bersama mereka bahwa mereka meyakini itu. Bahkan kelompok Khawarij bukan hanya satu ya, tapi pecah lagi dalam beberapa kelompok itu mengkafirkan orang-orang yang berbuat maksiat. Dan dia dalam kehidupan sekarang ini memang Khawarij tidak mempunyai sebuah kekuatan besar ya dalam bentuk kekuatan duniawi, tidak seperti Syiah misalnya. Syiah mempunyai sebuah negara, mempunyai sebuah kekuatan sehingga mereka bisa menyebarkan buku-bukunya dan itu ada dalam tulisan-tulisan mereka ada meskipun kita tidak punya tapi kita lihat dan kita baca ini ternyata referensi-referensi mereka punya tafsir sendiri mereka punya buku hadis sendiri mereka punya seperti itu ada tapi khawarij tidak dalam dalam pola fikir dalam pola fikir dan itu ada di dalam kehidupan kita kita rasakan bahwa mereka-mereka yang mengkafirkan kaum muslimin hanya karena tindakan dosa besar. Sekali lagi, seluruh kitab-kitab para ulama yang berbicara masalah firqah khawaris menukilkan ini dari mereka. Dari mereka. Bahkan sampai dinukilkan dalam Sahih Muslim. Dalam Sahih Muslim dinukilkan pertemuan seorang khawaris dengan Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu. Bahwa dia mengatakan suatu saat, saya adalah orang yang senang dengan gaya fikir khawaris. Dan suatu hari kami berniat kami bersama-sama pergi pergi haji dan setelah haji ingin kita ingin keluar kepada manusia tebas segala macam gitulah artinya dalam akidah mereka membasmi orang-orang kafir gini artinya pengen setelah kita haji dulu ini ada sekelompok mereka bersepakat sepakat untuk haji dulu pulang-pulang haji mereka baru bikin reaksi bikin tindakan tetapi kami lewat dulu di kota Madinah di situ kami jumpai seorang orang tua sedang bersandar ke sebuah tiang menceritakan hadis dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam dan sahabat itu adalah Jabir bin Abdullah. Dan menceritakan tentang hadis ini orang-orang yang keluar dari api neraka ini. Orang-orang yang keluar dari api neraka. Lalu terjadi diskusi antara saya dan Jabir bin Abdullah. Kemudian kami pergi haji. Pulang-pulang kami diskusi lagi, tidak akan mungkin sahabat Nabi ini berdusta kepada Nabi tentang Nabi Alaihi Wasallam. Begitu mereka mengatakan. Tidak mungkin. Ini sahabat loh. Jabir dan Abdullah. Tidak mungkin dia dusta dari nukilan Nabi. Berarti kita yang tidak tahu selama ini. Bahwa ada orang-orang yang yang setelah masuk neraka mereka keluar lagi. Oleh karena itu saya sangat percaya dengan hadis Jabir bin Abdullah dan kami yang ada di sini tidak jadi keluar, hanya satu orang saja. Hanya satu orang yang dari kami yang pergi tadi, hanya satu orang yang keluar dan membantai orang gitu hanya satu orang yang lainnya tobat dari pikiran khawarij jadi itu sampai ada di dalam sahih muslim cerita yang seperti itu sahih itu pertanyaannya sebenarnya kita katakan kesombongan itu bukan bukan pekerjaan zohir tapi kesombongan itu berasal dari dari hati sombong itu di sini letaknya sombong itu letaknya letaknya di sini cuman cuman lagi amalan zohir terkadang sebuah indikasi menunjukkan apa yang ada di dalam hatinya maka kita katakan selagi dia itu tidak tidak ada tidak ada sinyal-sinyal bahwa dia kita sampai kepada poin dia itu sombong ya mungkin pendiam karena dia banyak diam ya orangnya pendiam tidak banyak bicara atau yang lainnya tapi kalau memang kita tahu dia diam itu karena dia sombong dia orang kaya diam tidak mau karena dia ada yang mendengar dia mengatakan saya tidak mau bicara sama orang miskin misalnya ya kalau sudah ada kata-kata yang seperti itu baru kita nisbatkan memang orang itu diam bersama kita karena dia sombong dengan kekayaannya. Baru bisa kita katakan seperti itu kalau ada dalil, ada penunjang-penunjang kita untuk sampai kepada titik kesombongan. Tapi kalau tidak kita tidak berhak mengatakan seseorang itu sombong. Sampai ada argumen kita, kenapa dia mengatakan seperti itu? Mungkin dia pernah cerita kepada tetangga kita atau pernah ngomong langsung kepada kita, saya malas ngomong sama orang-orang kumuh gitu lah. Nah kalau yang sudah-sudah seperti itu baru kita yakin bahwa dia itu tidak mau bicaranya karena, karena dia sombong dengan kekayaannya lalu menganggap remeh orang-orang miskin. Rasulullah SAW diundang oleh budak, didatangi oleh Rasulullah undangannya. Bahkan undangan itu hanya untuk memakan sepotong roti kadang-kadang. Rasulullah datang. Subhanallah. Manusia termulia. Kekasih Allah subhanahu wa ta'ala. Ya kan kadang-kadang ada ya. Kalau bertemu orang miskin itu mana jijik dia dengan orang miskin segala macam naudzubillah ya dia merasa bahwa mungkin kekayaannya itu segalanya Allah taala saya rasa cukup sekian pertemuan kita malam hari ini semoga apa yang bisa kita bicarakan dan kita sampaikan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala dan semoga kita selalu ditunjukkan ke jalan yang benar sekali lagi kalau kita tidak berusaha mencari jalan yang benar kapan kita sampai kepada jalan yang benar Subhanakallahumma bihamdik, syadallah ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. alamin.